Wish. Apa? Tunduk kita. Hah? Betapa butuhnya kita pada syariat ini betapa butuhnya manusia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala karena syariat Allah lah yang memperbaiki dan mempermudah hidup, memperlancar, mempermudah, memperbaiki kehidupan adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini yang membuat mudah adalah tunduknya masing-masing pihak pada syariat Nabi Musa tunduk pada Allah Orang soleh ini juga tunduk pada Allah. Wanita ini juga tunduk pada Allah Subhanahu wa taala sehingga urusan mereka menjadi mudah. Karena Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Apalagi faedahnya Aziz? Hmm? memudahkan taisir dan tashil amri zawaj di mana laki-laki soleh dari ayah si wanita Madian ini memudahkan urusan pernikahannya Nabi Musa dengan semudah-mudahnya hingga ridho dengan mahar yang paling ringan طيب قال الله عز وجل في كتابه الكريم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين Laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah seorang dari dua putriku ini. Dengan balasan engkau menjadi pekerjaku selama delapan tahun. Dan jika engkau mengenapkan sepuluh tahun maka itu adalah sebuah kebaikan darimu. Dan aku tak ingin memberatkan atasmu kau akan mendapatiku insya Allah termasuk dari orang-orang soleh di dalam ayat ini terdapat pelajaran yang lain bahwasannya an-nikahu sunnatul mursalin nikah adalah sunnahnya para anbiya dan para rasul dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya nikah adalah sunnatul anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakad arsalna min qablika walakad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyya." Maka nikah adalah sunnahnya para anbiya, sunnahnya para mursalin sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman rogi an sunnati, falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, orang yang sengaja tidak menikah demi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak menikah, dengan cara membujang, maka itu adalah muhdas, perkara yang baru, menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran mudahnya nikah di sisi para salafun soleh Para salafun salih mereka dahulu mencontohkan betapa mudahnya perkara nikah. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan menyemangati dalam firman-Nya wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih dan nikahkanlah ayama yaitu yang bujang dari kalian, orang-orang bujang di antara kalian dan juga wasolihina min ibadikum orang-orang soleh dari budak-budak kalian dan juga budak wanita kalian. Jika mereka adalah orang-orang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Allah akan membantu di antara tiga kelompok yang akan dimudahkan oleh Allah, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang ingin menikah yang dengannya ia ingin iffah, mencari iffah. Salah satu hakun alallahi an yuinahum. Ada tiga kelompok, ada tiga golongan yang Allah itu pasti akan membantu mereka. Di antaranya adalah seorang pemuda yang ingin menikah demi mencari iffah, demi mencari kehormatan. Maka nikah itu adalah perkara yang dianjurkan dan dimudahkan di sisi para salafun saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai segenap pemuda Siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk berumah tangga hendaknya segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih aghad, lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan di sana banyak sekali kisah-kisah dari para para salafun saleh, sejarah dari para sahabat bagaimana bentuk mudahnya pernikahan di tengah-tengah mereka. Di antaranya adalah pernikahannya Ummu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ummu Salamah <clears throat> ditinggal mati oleh Abu Salamah sehingga beliau menjanda <clears throat> beliau memiliki beberapa anak lalu dilamar oleh Abu Bakar saat itu beliau masih belum siap. Lalu dilamar oleh Umar. Ummu Salamah juga masih belum siap. Lalu dilamar oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ummu Salamah menjawab, ya Rasulullah, aku ini wanita tua. Aku juga punya banyak anak. Dan aku ini wanita pencemburu. Maka ketika Umar menjawab mendengar jawabannya Ummu Salamah seperti itu, Umar lebih marah terhadap jawabannya Ummu Salamah kepada Rasulullah daripada jawabannya Ummu Salamah menolak dirinya. Jadi Umar itu marah karena Rasulullah kok ditolak ini gimana toh? Jadi kadang kita itu kadang marah kalau lihat kawan kita ngelamar seseorang terus ditolak itu kita marah. Melihat kalau kawan kita tadi itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, kok ditolak? Maka apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau masalah tua, saya lebih tua. Kalau masalah anak, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecukupan. Kalau masalah kamu itu cemburu, ya itu nanti biar Allah yang yang biar Allah yang ngurus. Gampang itu nanti. Jadi syahidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memudahkan. Yang repot dibuat mudah oleh Rasulullah SAW. Wis ada masalah sama sekali. Apa yang dipandang oleh Ummu Salamah sebagai batu ganjalan dalam pernikahan beliau semua itu dipandang mudah oleh Rasulullah SAW demi memudahkan, demi memudahkan. Maka akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ummu Salamah juga bilang Rasulullah, saya nggak punya lagi saksi, nggak punya wali. Kata Rasulullah, keluargamu semua baik yang hadir maupun yang sudah nggak ada, semua mereka ridho dengan saya. Apalagi, nah. Akhirnya Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah dan itu adalah hasil dari doanya Ummu Salamah yang diajari oleh Rasulullah agar seseorang ketika kehilangan ditinggal oleh sesuatu yang dia cintai hendaknya berdoa kepada Allah untuk diberi ganti dengan yang lebih baik. Ternyata betul. Ummu Salamah kehilangan Abu Salamah dan diganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa mudahnya perkara menikah di kehidupan para salafun saleh. Baik dari kalangan para sahabah maupun para tabi'in. Maka saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang ada di sini Hendaknya masalah pernikahan ini dimudahkan apabila ada yang diminta putrinya atau yang diminta anak laki-lakinya hendaknya dimudahkan karena ini semua adalah demi mewujudkan kebaikan generasi anak-anak kita generasi kawan-kawan kita supaya terjaga jadi jangan dipersulit jangan diperumit bahwa pernikahan ini harus dipermudah karena itu nanti banyak sekali syariat ini menganjurkan diantaranya adalah memurahkan mahar menyederhanakan kriteria banyak sekali semua itu adalah demi kemudahan demi kemudahan pernikahan karena pernikahan itu adalah tujuan yang mulia dan juga termasuk contoh para salafun as-salih mereka menikahkan anak-anak wanita mereka dengan walaupun dengan seorang laki-laki yang miskin selain dari apa yang kita lihat dari perjalanannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam di mana ayah dari wanita Madian ini menikahkan anak wanitanya dengan laki-laki yang enggak bahkan enggak bawa apa-apa. Cuma membawa ketulusan saja. Kamu kalau enggak punya apa-apa, bodohmu karek nyowoto, enggak apa-apa, berangkat ke menikah. Iya kunu ayu ayunihimullah. Allah yang akan memudahkan, Allah yang akan membuat kamu kaya. Modalnya cuma ketulusan saja, niat baik. Adalah yang masyhur dari Sa'id bin musayyid bahwasanya putri beliau dinikahkan dengan Kathir ibn Abi Di'amah Abi Wada'ah di mana putrinya telah dilamar oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan yaitu Al-Walid tapi ditolak sama Said bin Musayyib dilamar oleh anaknya raja anaknya penguasa ditolak sehingga Abdul Malik marah terhadap Said bin Musayyib dan di makar sampai dicambuk 100 kali gara-gara nggak dikasih putrinya terhadap anaknya Lalu setelah itu dinikahkan dengan siapa? Dengan Kathir ibnu Abi Wada'ah tadi, seorang yang duda. Yang miskin, nggak punya apa-apa, tapi muridnya. Kathir ibnu Abi Wada'ah ini adalah muridnya Sa'id ibn Musayyib. Baru ditinggal meninggal, ditinggal wafat oleh istrinya, kemudian ditanya, "Kamu ke kemana saja nggak kelihatan wahai Kathir?" "Oh, saya sibuk." "Tat, saya sibuk." wahai guru, istri saya meninggal. Maka kata Said Nusayib, saya ya wis kalau gitu tak nikahkan kamu dengan anakku. Kaget sih dulu. Apa betul? Ya, malam ini juga saya nikahkan. Maka akhirnya kebingungan. Kathir ini kebingungan karena saking bahagianya mendapatkan seorang gadis yang paling cantik, yang paling pandai, yang paling pinter. Anaknya Sa'id bin Al-Musayyib. Dan maharnya cuma dua dirham. Maharnya cuma bidirhamain. Padahal setelah padahal sebelum itu dilamar oleh anak raja, anak penguasa, anak khalifah. Gak dikasih, tapi dikasih di, diberikan kepada muridnya yang duda lagi nggak punya apa-apa, sudah duda nggak punya apa-apa. Tapi adalah orang soleh. Demikian kisah yang disebutkan dalam banyak kitab Bidayah wa Nihayah, Syiar Alamin Nubala, Hilyatul Aulia, walaupun sanatnya ada pembicaraan, tapi kisah itu masyhur dari Said bin Musayyib tentang pernikahan putrinya dengan seorang laki-laki miskin. Maka itu ya ikhwan. Nanti insya Allah kalau kita mau selesai pelajaran akan kita rangkum nanti usul ma'alim poin-poin yang paling penting di dalam pernikahannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dibangun di atas apa? Karena kisahnya Nabi Musa ini termasuk kisah yang paling indah dalam sebuah pernikahan. Kayak di film-film kalau orang bilang. Tapi ini bukan film. Ini asli dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah nyata seorang nabi, seorang rasul. Jadi ini adalah sebuah kisah pernikahan idaman. Bermula dari ditolong, kemudian dibantu, kemudian dinikahkan. Semua dari kita pasti mengidam-idamkan kisah pernikahan dan perjumpaan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya kita nggak bisa seperti ini persis alur ceritanya yang jelas kita bisa meniru ma'alim poin-poin yang paling penting dari kisah perjalanan pernikahannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka itu tadi ikhwan faedahnya suhulatu amri zawaj indah salaf di mata para salaf di dalam kehidupan para salaf dan yang namanya salaf itu mencakup salafun soleh dari kalangan para sahabat maupun salafun soleh dari kalangan para anbiya nabi itu juga termasuk salaf seluruh rasul sebelum kita juga mereka juga salaf ana nikmas salafu lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran merelakan apa-apa yang bukan menjadi takdir kita ar-ridho kodo illahi wa qadarihi wa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak dalam ayat ini terdapat pelajaran tentang ikhlas merelakan apa yang bukan menjadi bagian dari takdir kita sebagaimana yang direlakan oleh saudari dari wanita yang menjadi istri Nabi Musa di mana mereka berdua bertemu, mereka berdua melihat bagaimana gagahnya Nabi Musa, bagaimana baiknya Nabi Musa. Tapi nggak mau nggak mau takdir Allah Subhanahu Wa Taala harus memilih salah satu dari dua putri tadi untuk menjadi istrinya Nabi Musa dan satu yang lain tidak mendapatkan laki-laki tersebut. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk pembagian Allah, maka berusahalah untuk merelakan apa yang luput dari genggamanmu. Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum kata Allah Subhanahu wa taala ma sabaka ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrawaha inna dhalika 'ala Allah yasir likaila taksau ala ma fatakum supaya kalian enggak putus asa atas apa-apa yang luput kadang kita kehilangan padahal belum pernah memiliki merasa kehilangan padahal belum pernah memiliki itu sering terjadi Dunia ini bukan milik kita, tapi kenapa kita sering merasa kehilangan? Maka belajarlah untuk beriman dengan takdir. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini, Ikhwan? Karena banyak dalam kehidupan ini orang-orang yang mereka itu patah arang. Kalau sudah kehilangan kekasihnya, dia sudah nggak mau menikah lagi seumur hidup. Ada beberapa dalam kehidupan ini dalam kehidupan nyata kita dapati beberapa orang yang sudah patah arang tidak mau lagi menikah karena kehilangan orang yang dia cintai baik itu kehilangan dengan mati atau kehilangan dengan takdir yang lain maka jangan seperti itu yang penting bermanfaat carilah dalam hidupmu itu yang paling bermanfaat kamu gak harus menikah dengan bulan atau Allah kamu gak harus menikah dengan bulan atau Allah yang penting yang paling bermanfaat dalam hidupmu, jangan patah hati, jangan patah arang. Jangan menjadi seseorang yang apabila kehilangan semesta tak memiliki sesuatu apapun sebagai gantinya. Jangan seperti itu. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran enaknya jadi orang soleh. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Untungnya menjadi orang yang soleh. Sebagaimana beruntungnya laki-laki Madian ini. Karena dia adalah orang soleh. Jadi orang soleh itu beruntung sekali. Jadi orang yang berusaha baik itu enak. Makanya saya tuh heran. Anak-anak kok seneng nakal itu apa enaknya? Rugi. Enaknya sama resikonya itu loh masih banyak resikonya. Daripada kamu jadi anak nakal, mending jadi anak yang berusaha baik. Enak jadi anak berusaha baik. Terus dalam hidup ini masih banyak untungnya jadi baik daripada jadi anak bandel. Jadi sebuah kesalahan kalau kamu itu milih jadi anak bandel. Oh jadi orang yang berusaha baik saja gini enaknya kok semua dimudahkan, segala perkara dimudahkan oleh Allah. Ujian-ujian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan bahwasannya di antara sebab dimudahkannya seorang istri atau seorang suami atau seorang menantu adalah berusaha menjadi orang soleh. Kamu kalau kesulitan dapat suami, kamu kalau kesulitan dapat istri, kamu kalau kesulitan dapat man, dapat menantu, mencari menantu, tambah lagi kesolehanmu. Jadilah orang yang lebih soleh lagi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan. Barangkali kamu disulitkan untuk mendapatkan istri, kamu disulitkan untuk mendapatkan menantu, kamu disulitkan untuk mendapatkan suami adalah karena dosa-dosamu. Dan berusaha untuk menjadi orang soleh supaya dimudahkan. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidupmu akan dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kau beriman dan beramal soleh. Maka ini nasihat bagi kita semua yang sedang dalam proses mencari istri atau mencari suami atau mencari menantu hendaknya berusaha meniru orang Madian ini. Siapa tahu dapat rezeki yang sama. Kejatuhan duren seperti ini, kejatuhan dan kedatangan orang-orang soleh tanpa diduga-duga. Wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la Ini adalah salah satu gambaran rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu baik berupa menantu, baik berupa istri, baik berupa suami, baik berupa harta, baik berupa kesehatan. Yang kadang kita sudah nggak nyangka-nyangka. Orang ini mana nyangka dapat menantu Nabi. Orang ini mana mengira kalau dia akan mendapatkan menantu ulul azm, Rasul yang terbaik nomor tiga. Siapa yang nyangka? Tapi karena dia bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mudahkan, Allah suguhkan dalam hidupnya orang sekelas Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka kita berusaha meniru kesolehan orang ini. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran orang-orang baik akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik pula. Orang yang baik akan diperjumpakan dalam kehidupan ini dengan orang-orang baik. Kalau kamu berusaha baik, insya Allah nanti ketemunya ya di mana-mana ya orang baik saja. Tapi kalau kamu itu jahat ya nanti kemana-mana ya ketemu orang jahat sama. Ini adalah lingkungan orang-orang baik, lingkungan orang-orang soleh. Nabi Musa soleh, ayah dari wanita ini adalah soleh dan wanita ini juga solihah. Orang-orang yang baik ketemu sesamanya. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran takdimu maslahatil ghair ala maslahati nafsi, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Diambil dari mana? Diambil dari lafat ini uridu an ungkihaka. Ini manfaat untuk orang lain. Ala antak juroni ini manfaat untuk diri sendiri. Padahal bisa dibalik. Kamu saya kasih pekerjaan, eh kamu bekerja di tempat saya, nanti saya nikahkan. Lah itu berarti mendahulukan maslahat dirinya daripada maslahat orang lain. Tapi kalau kamu tak nikahkan dan saya kasih dan nanti kerja di tempat saya, itu namanya mendahulukan manfaat orang lain. Karena takdim di dalam Al-Qur'an itu berfaedah. Urutan di dalam Al-Qur'an takdimul alfat, urutan-urutan lafat di dalam Al-Qur'an itu membawa faedah. Itu termasuk salah satu kaedah tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibn al Qayyim. Urutan lafat di dalam Al-Qur'an itu juga berpengaruh. Di sini laki-laki Madian ini mendahulukan maslahatnya Nabi Musa yaitu an ungkihaka daripada maslahat dirinya sendiri yaitu takjuroni. Padahal bisa dia mengatakan takjuroni sama niyah hijaj wa unkihaka. Tapi gitulah orang-orang baik. Orang-orang soleh itu sukanya mendahulukan maslahatnya orang lain daripada maslahat dirinya sendiri. Ya tetap dua-duanya dapat maslahat Dua-duanya dapat keuntungan, tapi yang paling utama itu sampean sih. Aku gampang. Sampean dulu, yang penting sampean bahagia. Aku nyusul gak apa-apa. Itu orang yang baik. Di dalam ayat ini juga termasuk terdapat faedah bahwasanya ciri-ciri orang-orang soleh adalah mereka itu menginginkan masoleh, menginginkan manfaat dan kebaikan. Namanya saja orang soleh, orang baik. Ya tentu ingin baik lah, nggak mungkin orang soleh itu ingin buruk. Dan nggak mungkin orang-orang yang ingin buruk itu dikatakan soleh. Maka as-solihun al masoleh wal manafi wal khairat dan menginginkan kebaikan. Kalau ada orang itu inginnya buruk, berarti ya nggak pantas dikatakan soleh. Kehidupannya itu menginginkan keburukan, baik itu laki-laki maupun wanita. Kalau menginginkan keburukan, ya nggak pantas dikatakan sebagai soleh solehah. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran annal masyaqqata laisat min simati solihin Menyulitkan orang itu bukan termasuk ciri-ciri orang soleh Memberikan kesulitan atau memberikan kerja yang berat bagi orang lain Ini bukan termasuk ciri-cirinya orang-orang soleh Orang-orang soleh itu mereka itu sukanya memudahkan Yasiru wala tuasiru Mudahkanlah dan jangan persulit Maka masyakoh suka memperas orang Suka merumitkan orang Suka mempersulit orang ini bukan ciri-cirinya orang soleh. Itu orang-orang jelek seperti itu. Orang soleh itu sukanya memudahkan. Maka masyakoh bukan termasuk simatus solehin Kalau kamu ingin menjadi orang baik, usahakan di dalam semua urusanmu itu kamu buat mudah. Jangan dipersulit. Mempersulit orang itu nggak bagus. Mempersulit orang itu nggak elok. Mempersulit orang itu nanti kualat. Itu ya kawan. Ya suin nama bagi bagyukum ala anfusikum. Kalau kamu mempersulit orang nanti kamu sendiri yang akan mendapatkan kesulitan. Sebaliknya mempermudah orang, membuat orang bahagia itu juga akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau nggak di dunia di akhirat. Sebagaimana yang saya katakan bahwasanya orang-orang yang menginfakkan harta mereka, mereka itu menepis hari yang murung di akhirat dengan menghilangkan kemurungan-kemurungan kaum muslimin yang ada di dunia. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bolehnya menyebutkan dirinya termasuk orang baik. Tujuannya adalah untuk mempermudah di dalam muamalah. Ada maslahatnya, ada manfaatnya, ada kebutuhannya, nggak apa-apa. Sata jiduni insya Allah minasolihin. Jangan takut bermuamalah dengan saya. Saya insya Allah jujur. Nggak apa-apa. Karena ada tujuannya. Asal jujur, asal benar. Misalnya sama transaksi ya kan, jual beli online. Terus pembeli itu ragu. Ini penipuan mas, mau rek berapa ndak? Waduh, kalau rek bersen ndak bisa mas. Saya nggak punya Shopee misalnya. Gak apa-apa, cek saja profil saya, cek saja kontak saya. Insya Allah saya orang jujur, nah, itu ndak apa-apa. Karena ada tujuan. Bilang jujur itu ada tujuan, tujuan yang baik. Saman silahkan tanya kawan-kawan, pelapak, para penjual. Insya Allah kenal saya nggak apa-apa. Saya insya Allah jujur mas, itu nggak apa-apa. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya tidak tahu ada orang yang lebih pandai tentang Al-Quran daripada saya. Kalau saya tahu, maka saya akan pergi kepadanya untuk belajar. Maka jawazu dzikri sholah dikos ditarghibi fil muamalah. Bolehnya menyebutkan kesolehan tujuannya adalah untuk menyemangati atau untuk mempermudah di dalam muamalah. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya kebaikan itu kesolehan itu fakta dibuktikan bukan cuma diucapkan. Antum lihat sata jiduni. Dia nggak mengatakan saya orang soleh nggak, tapi di, dijanjikan kamu akan mendapatiku termasuk orang soleh. Maka dari eh, dari lafat ini diambil faedah kebaikanmu itu loh dibuktikan jangan cuma disumbarkan Jangan mengumbar pujian terhadap dirimu, buktikan yaitu dengan cara didapati, dengan cara dihasilkan betulan dalam kehidupan. Kamu akan menjumpaiku sebagai orang baik insya Allah. Bukan kok saya orang baik itu enggak, tapi kamu akan mendapatiku. Benar-benar dipraktekkan. Kalau enggak berarti saya dusta, bilang gitu. Maka as-salahu yujadu wala yuqalu faqat. Harus didapati satajiduni kamu akan mendapatiku kalau nggak percaya buktikan nah gitu maka kebaikan itu jangan cuma disumbarkan jangan cuma di, diklaimkan jangan cuma diucapkan tapi buktikan kalau kamu memang orang baik buktikan di dalam muamalahmu buktikan di dalam kalau dalam lapak gitu biarkan bintang yang berbicara biarkan testimoni orang gimana. Jangan kamu yang bilang, biar biar orang lain yang bilang kamu ini baik apa jelek. Dan juga di dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwasanya laki-laki ini adalah termasuk orang-orang mukmin karena dia mengucapkan insya Allah. Tidak ada yang mengucapkan insya Allah kalau nggak orang yang beriman dengan takdir Allah, beriman dengan masyiah Allah, bahkan dia termasuk orang soleh maka laki-laki yang termasuk laki-laki yang mukmin beriman dengan syariat para ambiya pada zaman itu dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran bolehnya mengucapkan insya Allah dalam keimanan ana mu'minun insya Allah boleh tujuannya adalah untuk ada mutazkiyah bukan syak kalau mengatakan insya Allah itu ragu gak boleh saya beriman gak ya? Wah, insya Allah beriman lah. Insya Allah percaya gak ya? Percaya gak ya? Insya Allah percaya. Gak boleh kalau itu syak. Ucapan insya Allah kalau untuk syak gak boleh dibahas oleh para ulama dalam kutubul akidah. Al ubil iman mengucapkan insya Allah dalam keimanan apakah boleh? Kalau untuk ragu gak boleh. Tapi kalau untuk supaya tidak tazkiyah maka boleh. Seperti di sini, satajiduni Insya Allah solihin. Dan juga pentingnya dalam ayat ini terdapat pelajaran pentingnya mengatakan insya Allah dalam apa-apa jangan lupa untuk mengucapkan insya Allah wala taqulanna nali syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran dianjurkan untuk mencari mertua yang baik. Cari istri itu jangan cuma dilihat istrinya, lihat mertuanya juga. Karena itu wanita itu kadang dinikahi bukan hanya karena dirinya tapi karena orang tuanya. Tungkahul mar'atu li sholah Wanita itu juga dinikahi karena kesolehan ayahnya. Makanya Rasulullah mengatakan lihasa biha juga nasabnya bagus, anaknya, bapaknya soleh, ibunya juga wanita baik-baik. Insya Allah anaknya juga baik. Dan enaknya ya ikhwan punya mertua yang baik, rumah tangga akan adem ayem insya Allah ta'ala kalau mertuanya baik. Karena banyak sekali kasus pertengkaran dan perceraian itu bukan dari sebab istri tapi dari sebab mertua. Banyak sekali. Pertengkaran, perceraian sama istrinya gak ada masalah, tapi sama mertuanya maka anjuran bagi seorang untuk mencari keluarga wanita yang baik. Nah ini juga dorongan bagi para waliul mar'ah, para auliaul umur, auliaul mar'ah. Para wali hendaknya memperbaiki diri juga. Kadang anakmu itu enggak dinikahi orang karena keburukanmu. Anakmu itu kadang dijauhi orang karena keluarganya. Maka semua hendaknya memperbaiki diri. Wanita juga memperbaiki diri, laki-laki juga memperbaiki diri. Keluarga, mertua juga memperbaiki diri supaya diinginkan orang kadang wanita itu dijauhi karena keluarganya. Terkenal keluarga yang buruk, terkenal mertua yang buruk atau terkenal sebagai orang tua yang buruk sehingga nggak ada yang berani menikahi anaknya. Anaknya baik, tapi orang tuanya pak ganasnya sehingga nggak berani menikahi anaknya karena keburukan yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka dalam kisah ini juga terdapat pelajaran tadi. Hendaknya jangan hanya fokus pada anaknya, tapi juga lihat orang tuanya, kesolehan ayahnya, bagaimana ayahnya mendidik anak itu sejak kecil, atau kadang wanita itu nggak seberapa solihah, tapi orang tuanya soleh solihah, Oh, nggak apa-apa. Insya Allah hidup makan bahagia. Macam-macam ya kawan. Kadang wanita itu nggak seberapa menarik, tapi orang tuanya dia adalah keluarga dari keluarga yang baik, keluarga yang bernasab baik, keluarganya para solihin. Gak apa-apa dinikahi. Sebagaimana banyak juga pertengkaran dan perceraian tadi gara-gara mertua. Berapa saja sudah kasus dalam kehidupan nyata ini seorang pasangan suami istri bercerai gara-gara masalah bukan dengan istri atau dengan suaminya tapi dengan keluarganya, dengan keluarga mertuanya. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran anjuran untuk meringankan mahar Laki-laki ini benar-benar meringankan mahar, memilih 8 tahun daripada 10 tahun. Mem memilih untuk tidak memberatkan wa ma uridu an alai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan sabda beliau, khairun nikahi aisaruhu, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Barokahnya suatu pernikahan adalah dengan yang paling murah, paling paling murahnya mahar. Paling murahnya mahar itulah nikah yang barokah. Karena mahar itu sebenarnya nggak ber besar kecilnya mahar itu nggak berpengaruh apa-apa. Mahar itu cuma lambang, mahar itu cuma tanda saja. Besar kecilnya itu nggak ada, nggak nggak efek apa-apa. Bahkan semakin kecil mahar menunjukkan wanita itu semakin penerima, semakin keluarga yang baik, keluarga yang sederhana, keluarga yang kona. Maka Nabi SAW menganjurkan dalam banyak hadis Umar bin Khattab juga memarahi kaum muslimin, mengkhutbahi mereka ya ma'syaral muslimin, la tughalu fil muhur, janganlah kalian bermahal-mahalan dalam mahar. Karena itu akan merugikan. Menyebabkan pembujangan banyak sekali, laki-laki maupun wanita. Sehingga banyak zina, banyak liwat di negeri-negeri Arab khususnya zaman sekarang banyak sekali terjadi homoseksual gara-gara mahalnya mahar sehingga laki-laki nggak -laki bisa menikah dengan wanita akhirnya ya milih perkara yang melenceng homo lesbi dan yang semisalnya waliyatubillah maka murahkanlah mahar Rasulullah SAW mengatakan iltamis walau khotaman min hadid walaupun cuma mahar cincin dari besi yang nggak ada harganya cari Oh itu cuma sekedar tanda. Mahar itu cuma tanda. Besar kecilnya nggak pengaruh. Mau dari keluarga kaya, mau dari keluarga miskin, mau yang yang rumah tangga baru mau di, baru mau dijalani. Nggak ada nggak ada fungsinya. Laki-laki dari keluarga kaya atau dari keluarga miskin nggak ada karena bahtera rumah tangga baru saja akan dimulai. Yang dihitung itu yang setelah pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Jadi nggak ada gunanya dari laki-laki kaya, dari laki-laki miskin, dari wanita kaya atau dari wanita miskin, semua itu nggak ada gunanya. Karena lembaran rumah tangga baru akan dimulai. Yang dianggap adalah yang akan dimulai, bukan yang telah berlalu. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang fadlus samh, keutamaan untuk bermurah hati dalam segala urusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rahimallahu rojulan samhan. Semoga Allah merahmati laki-laki yang gampangan. Ternyata nama gampang itu ada dari namanya sahabat. Namanya sahabat sahel Berarti kalau orang namanya gampang itu juga namanya seperti namanya sahabat, cuma pakai bahasa Jawa gitu aja. Seorang yang mudah kalau dia membeli dia juga nggak nawar terlalu muda terlalu rendah apalagi sampean laki-laki jangan kayak ibu-ibu barang harga 30 ribu sampean kasih 7 ribu wah nemen 7 ribu aja pak wah diamuk sampean kamu ini laki-laki kok kayak perempuan nawarnya wa idha ba'a kalau jual juga jangan mahal-mahal wa idha tado kalau menagih hutang juga jangan sadis-sadis Jadilah laki-laki yang kalem, kalem. Itu namanya rojulan samha. Di sini adalah laki-laki dari Madian ini benar-benar sam, benar-benar gampangan orangnya, gampang betul. Ini insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam ayat ini terdapat pelajaran sifat yang terakhir kemarin belum. Ada ada satu lagi sifat dari sifat terpuji wanita Madian yaitu ridho dengan murahnya mahar. Karena biasanya yang minta mahar itu adalah pihak wanita. Kata orang-orang bijak, kamu kalau ingin menjual anak wanitamu, kamulah yang nyebut nominal maharnya. Tapi kalau kamu ingin membeli laki-laki yang berkualitas, biarkan laki-laki yang menyebut maharnya. Paham ucapan ini? Kamu kalau ingin menjual anak wanitamu, kamu yang nyebut nominal maharnya pihak wanita. Berarti dia yang minta, dia yang menghargai. Tapi kalau kamu ingin membeli laki-laki yang berkualitas, ingin laki-laki yang mahal, ingin laki-laki yang istimewa, biarkan dia yang menyebut maharnya biarkan laki-laki yang menyebut maharnya ini kelihatan maka termasuk sifat terpuji wanita adalah ringan dalam minta mahar dan kata para ulama murahnya mahar seorang wanita adalah tanda murahnya biaya hidupnya dia dan itu termasuk mahalnya wanita wanita mahal itu biayanya murah biaya hidupnya murah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu atau khairun nikahi aisyaruha mu'natan atau khairun nisa'i atau aktsarun nisa'i barokatan aisyaruha mu'natan wanita yang paling banyak barokahnya itu adalah yang paling murah muknahnya kata para ulama para syurrah mu'nah di sini ada yang mentafsirkan mahar, ada yang mentafsirkan nafkah. Nafkahnya murah. Dan itu semuanya sama. Wanita yang minta mahar murah, dia juga insya Allah akan rela dengan nafkah yang murah. Dan itu wanita mahal. Jadi wanita yang istimewa, wanita yang mewah, istri mewah, itu adalah yang biayanya murah. yang wanita yang benar-benar luxury itu benar adalah yang biayanya murah ibarat kendaraan kalau dia itu tangguh handal irit wah mahal harganya tapi kalau ada motor misalnya bensinnya boros ditumpai itu bejat rapuh kena hujan aja macet wanita juga seperti itu ya kan ada yang macetan ada yang ngambekan boros, biaya hidupnya mahal, nyambekan, suruh kerja tidak bisa, suruh tandang gawe tidak bisa, sedikit aja sakit, dipakai ini rusak. Itu berarti kualitasnya kurang bagus. Loh ini saya nyamakan dengan seperti itu bukan kok terus merendahkan ya wanita Ya memang seperti itu. Wanita yang bagus, wanita yang mahal, wanita yang mewah itu yang biayanya murah. Kenapa? Jangan kamu katakan Allah, kak. bilang aja miskin, laki-laki miskin, nggak punya, kuat, bayar mahal gitu aja kok alasan. Enggak, memang betul ya, Bos. Kenapa? Karena kata para ulama, murahnya biaya nafkah itu menunjukkan dia punya satu perbendaraan yang nggak akan pernah habis yang bernama kona'ah. fainal kona kona'ata kanzun la yanfadu wa la yafna. Kona adalah sebuah perbendaraan yang nggak akan nggak akan pernah habis dan nggak akan pernah sirna. Kalau wanita itu nafkahnya murah, biaya perawatannya murah, biaya hidupnya murah, biaya makannya murah, ridho dengan yang murah, berarti dia punya sesuatu yang sangat mahal dalam hatinya, yaitu yang bernama konaah. Rezeki itu bernama konaah. Karena itulah Wanita yang mahal adalah wanita yang biayanya murah dan inilah wanita Madian ini. Dia diam aja, berapapun oke. Okay. Berapa saja maharnya? Gas. Ini wanita yang istimewa. Wanita yang jelek itu adalah wanita yang tadi maharnya mahal, biaya hidupnya juga mahal, boros, gak patah iso dimanfaatno, ringkih, rapuh, mudah ngambek, mudah macetan, kena hujan macet kayak motor loh, kena kehujanan aja macet. Ini siapa yang mau beli kayak gitu? Tidak ada yang mau beli. Tapi kalau ada kendaraan itu tangguh, gesit, irit, was, jos pokoknya. Siapapun akan membelinya dengan harga yang mahal. Itu adalah analogi gampangannya seperti itu ya, Bukan berarti kemudian wanita itu disia-siakan, direndahkan. Yo ya, joko sedina iku kayak pokoke 5000 yo ya aja. Mentang-mentang murah terus sedina pokoke 5000. Wis dek pokoke iki cukup. Bo ya sakno. Ndak, ndak seperti itu ya, Saya katakan murah di sini bukan berarti kemudian kamu merendahkan wanita, kamu boleh menghinakan mereka. Enggak, mereka tetap mendapatkan jatah hak mereka dengan baik. Mereka juga layak untuk diratukan. Mereka juga berhak untuk dikatakan sebagai permaisuri, para Sri Kandi. Tapi ya tadi, yang baik itu adalah yang menerima nafkah yang murah. Maka wanita Madian ini termasuk wanita yang mahal, wanita yang mewah. Karena murahnya biaya nafkah mereka, Dan ini juga sebagai anjuran bagi para mertua. Kalau seandainya anakmu diberikan nafkah yang rendah, itu juga kamu tidaknya menerima. Ini salah satu pelajaran dari ayat ini kalau seandainya kamu menjadi mertua, seandainya anakmu diberikan nafkah yang di bawah standar misalnya, taruhlah ini standarnya 10, diberi 8, itu seharusnya kamu juga sudah ridho. Yang penting anakmu ridho, kamu nggak nggak ada berat untuk nuntut. Jangan bilang, wah anakku itu mahal, anakku itu permata kok kamu campakkan seperti ini, kamu kasih kehidupan yang gak layak seperti ini. Kamu seharusnya bangga. Anakmu itu diajak hidup sederhana, dididik oleh suami yang mengajaknya sederhana, yang memuliakannya dengan syariat, sederhana dalam urusan dunia, mewah dalam urusan akhirat. Itulah laki-laki dan keluarga yang yang hebat. Itu ya kawan beberapa faedah dari ayat ini tentang muamalah yang baik, bagaimana profil mertua yang baik, bagaimana profil menantu yang baik, bagaimana profil calon istri yang baik, semuanya lengkap dalam ayat-ayat ini. Tinggal sampean milih mau jadi menantu yang baik atau jadi mertua yang baik atau jadi calon istri yang baik, semuanya ada dalam ayat ini. Dan kita nanti malam insya Allah masuk malam 23. B pancet mulai jam 2 atau digas tambah lagi. B jam birong ayo. <laughs> jam satu teman tak? <laughs> Nek aku keturun tangi ini yo. Aku mau nyampe nato iki. <laughs> <laughs> Oh, oh, oh, oh, saya, saya, saya, saya. Ya wes nanti pokoknya insya Allah disemangati lah. Saya itu milih jam segitu ya, Ikhwan, karena untuk maslahat bersama supaya paling bisa dilakukan oleh banyak orang. Kalau kita lihat di tempat-tempat yang lain di dusun lebih lebih cepat lebih apa namanya lebih lama, lebih lama lagi terawihnya di Probolinggo biasanya kadang sampai khatam, kadang sampai semalam itu 8 juz, 12 juz. Itu mereka ya, ikhwan. Tapi kita di sini alhamdulillah ini sudah bagus. Kita terawih dengan khusyuk, dengan semangat, ya enggak seberapa lama, enggak seberapa cepat, itu wis awena, nikmat sekali. Hari-hari ini terawih itu terasa nikmat sekali. Ya enggak berat, ya enggak terlalu panjang, ya enggak terlalu pendek, wena. Neono anak-anak bilang berat berarti sikile sikil murah, enggak enggak dengkul racing. Pakai dengkul racing gitu loh. Merek Daytona atau apa Dengkul merek KW Metasi Masih muda males ya apa, enggak masuk belas. Pakai dengkul racing ya, Ikhwan. Yaitu dengan cara iman kepada Allah Subhanahu wa taala di lagi lututnya itu kakinya di, di bore up lagi, di tune up lagi, biar semangat. Saya pakai bahasa motor karena anak-anak ini senang pakai bahasa motor. Itu ya kawan. Dan tidak tahu nanti sampai kapan taklimnya ini masih ada satu ayat lagi. Berarti mungkin masih ada dua, dua kali pertemuan kalau saya. Kalau Ustaz Abdullah terserah beliau sampai kapan.